Jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Sering berbuat kesalahan-kesalahan. Baik yang mereka sadari ataupun tidak kodratnya manusia, tobiatnya manusia Bani Adam berbuat kesalahan. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun im imannya tebal, semua pihak dari kalangan Bani Adam pasti jatuh dalam kesalahan. Disebutkan dalam hadis Qudsi dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Allah mengatakan ya ibadi wahai hamba-hambaku innakum tukhti'una bil laili wan nahar Sesungguhnya kalian akan terus menerus selalu berbuat kesalahan malam dan siang. Ini menegaskan apa yang diutarakan di atas. Kodratnya manusia, tobiatnya manusia pasti salah. Dan banyak kesalahannya. Siang dan malam. Tidak kenal waktu. Ikhwanatina azakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya membuka pintu taubat, membuka pintu istighfar seluas-luasnya untuk hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur akan dihapuskan semua dosa. Allah mengatakan setelah itu wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan akulah yang mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kepada aku, istighfarlah kepada aku, aku akan ampuni dosa kalian. Juga Allah menyatakan dalam ayatnya, memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai Nabi, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas-batas mereka, yakni yang jatuh dalam banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang taubat kepadanya. Dibuka pintu lebar-lebar, kesempatan yang seluas-luasnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Dan Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya untuk menerima taubat dari siapapun, dari dosa apapun, selama mereka ikhlas, jujur dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ an ibadih Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari hamba-hambanya menerima taubat dari hamba-hambanya. Kalau mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, Qul lilladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufurannya, taubat, yufar lahum ma salaf, akan diampuni apa yang telah lewat, yang telah lampau dari dosa-dosa mereka. Walaupun dosa syirik, walaupun dosa kufur, walaupun dosa yang paling besar, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur, diterima oleh Allah Azza wa Jal. Yughfar lahum ma qad salaf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sahih Muslim, At-taubatu tajubbu ma qablaha. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Maka ikhwan fillah azakumullah <clears throat> dalam Islam taubat itu dihukumi wajib. Taubat dari semua dosa dihukumi wajib. Dikarenakan hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam ini pasti dosa, pasti salah, pasti banyak salahnya maka diwajibkan dalam Islam untuk bertaubat kepada Allah untuk menghapuskan semua dosa. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin beliau menyatakan dalam bab taubah bab yang kedua dalam kitab ini kata beliau qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin Katanya para ulama, taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Taubat dari semua dosa hukumnya wajib. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yang padanya ada perintah. Perintah ditujukan kepada segenap kaum muslimin, hamba-hamba Allah untuk bertaubat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nur Ayat yang ke-31. <clears throat> Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Perintah tubu. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan beruntung, akan bahagia. Ini perintah tubuh. Perintah hukumnya wajib. Perintah hukumnya wajib. Dan dikasih penegasan jami'an dari semua dosa tanpa terkecuali. Yang kamu sadar, yang kamu nggak sadar, yang kamu merasakan, yang kamu merasakan, yang kamu ilmui, yang kamu nggak mengilmui, sedikit, banyak, besar, kecil, semua dosa. Dan Allah memberikan harapan setelah itu, la'allakum tuflihun. Di samping dosa kamu diterima oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal taubat itu mendatangkan kebahagiaan keberuntungan kesuksesan la'allakum tuflihun <clears throat> disebutkan dalam ayat yang lain di dalam surat Hud ayat yang ketiga Allah menyatakan istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih hendaklah kalian beristighfar mohon ampun kepada Allah Rabb kalian kemudian taubatlah kepadanya di sini ada dua perintah perintah istighfar mohon ampun yang kedua perintah taubat berarti ada dua perkara berbeda dijelaskan oleh para ulama dalam ayat ini perintah istighfar itu untuk dosa-dosa masa lalu Adapun perintah taubat untuk dosa-dosa masa akan datang. Jadi dikumpulkan dua-duanya, taubatlah dan istighfarlah. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa masa lalu. Dan taubat kepada Allah untuk dosa masa akan datang. Dikarenakan manusia pasti salah. Pasti jatuh dalam dosa. Sehingga sebelumnya setelahnya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla juga dengan lafaz perintah wajib hukumnya di tahrim ayat yang ke-8 Allah menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat Al-ayat yang artinya wahai orang-orang yang beriman taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Allah akan menghapuskan kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian dalam surganya Allah Azza wajalla Di sini ada perintah taubat dan dijanjikan dengan dua hal. Dihapuskan semua kesalahan, dihapuskan semua dosa dan dijanjikan dengan surganya Allah Azza wajalla Taubat itu sebab orang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat taubatan nasuha. Taubatnya harus dengan taubat nasuha. Barakallahu fikum. Taubatan nasuha itu barakallahu fikum ialah taubat dari semua dosa. Yang pertama. Dan yang kedua, taubat yang telah terpenuhi semua syarat-syaratnya. Kita akan dibahas. Disertai dengan kejujuran dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari semua dosa, terpenuhi semua syarat-syarat taubatnya dan jujur dalam bertaubat kepada Allah Azza Itu taubatan nasuha. Allah akan hapuskan semua dosa bahkan dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ini ayat-ayat yang tegas menunjukkan kepada kita tentang hukum taubat. Taubat itu hukumnya wajib ain atas individu-individu muslim dan muslimah Bani Adam. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain dikarenakan masing-masing kita jatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Tidak ada yang maksum. Maka wajib taubat, wajib istighfar supaya semua diampuni. Bersih dosa dari semua dosa barakallahu fikum di samping juga disebutkan keutamaan-keutamaan yang lain terkait dengan masalah itu yang kedua yang juga perlu diangkat di sini barakallahu fikum adalah di sana tidak semata-mata perintah bertaubat. Namun di sana diperintahkan untuk banyak taubat namanya al al, al ikhtar minat taubah memperbanyak taubat nggak cuma sekali dua kali terus diulang-ulang taubat itu istighfar itu barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis dalam sahih Muslim dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, tubu Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai segenap umat manusia, taubatlah kamu semua kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sungguh aku taubat kepada Allah dalam sehari seratus kali. Dalam sehari seratus kali. Juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah Sungguh demi Allah aku beristighfar kepada Allah bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipastikan diampuni semua dosa-dosa beliau yang sebelumnya yang setelahnya dijanjikan dengan surganya Allah pasti dalam surga namun beliau tetap bertaubat kepadanya bersifar kepadanya dan banyak banyak taubat kepada Allah ini fungsinya untuk dars untuk pelajaran bagi umatnya Rasul saja demikian perbuatannya demikian taubatnya maka tentunya umat Islam umat Islam harus lebih banyak lagi taubatnya sebab dosanya pun juga lebih banyak sangat banyak maka harus disertai dengan banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Yang ketiga yang juga perlu sampaikan para kalafikum ialah bukan semata-mata perintah memperbanyak taubat tetapi di sana ada perintah yang berikutnya yaitu perintah untuk bersegera bergegas bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan tanpa menunda-nunda taubat namanya al-musara'atu al-mubadaratu ila taubat bergegas bersegera langsung taubat tidak pakai lama, tidak pakai nunggu, tidak pakai nanti-nanti, langsung. Itu yang Allah katakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah mengatakan wasari'u bukan mengatakan watubu watubu ada dalam ayat yang lain yang ini wasari'u hendaklah engkau bergegas bersegera menuju maghfirah Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langsung sifatnya orang yang mukmin yang beriman kepada Allah itu langsung tahu dosa langsung tobat, tahu dosa langsung istighfar, tahu salah langsung istighfar, enggak pakai lama, Enggak pakai nanti. Sifatnya kaum munafikin, sifatnya kaum yang fasikin, taswif taubah namanya taswif saufa saufa nanti nanti nantilah nantilah sekalian wis hmm? Allah musta'an nanti nanti diakumulasi nantilah kalau sudah tua nantilah kalau sudah menjelang mati saya tak taubat biar husnul khotimah naudzubillah ini syaitan at-taswif minasyaitan terus was was nanti nanti nanti nanti nanti tanpa dia sadari sudah banyak dosanya, sudah hitam hatinya, tanpa dia sadari sudah mati dan dia nggak tahu kapan dia mati. Akhirnya suul suul khatimah. Maka anjuran berikutnya ialah al musara'atu ila taubati wal istighfar, bergegas, bergegas bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada waktu-waktu taubat. Dikasih waktu taubat, waktu diterimanya taubat dalam Islam. Tapi kita nggak tahu kapan waktu itu bagi masing-masing kita. Waktu taubat bagi masing-masing individu-individu hamba-hamba Allah disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidhi dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya hamba selama belum ghargharak suara orang sakratul maut. Selama dia belum sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut tertutup pintu taubat bagi dia. Masing-masing kita nggak ada yang tahu kapan matinya, kapan sekaratnya, kapan gorohnya. Maka harus segera. Betul, memang ada batas waktu akhir taubat untuk semua hamba-hamba Allah. Batas waktunya dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Dalam Sahih Muslim, ah, dari eh, terbit dari sebelah barat, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi barang siapa yang sempat taubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat maka Allah akan terima taubatnya Maknanya itu batas akhir pintu taubat bagi semua hamba-hamba Allah. Begitu matahari terbit dari arah barat, tertutup semua pintu taubat bagi semua hamba. Masalahnya kita pun juga tidak tahu kapan terbitnya matahari dari arah barat. Sehingga diperintahkan sangat untuk musaroah untuk bergegas, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan azakumullah. Taubat itu diterima oleh Allah Azza wa Jal apabila memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Ada yang namanya syurutut taubah. Persyaratan-persyaratan taubat. Taubat itu kalau dipandang dari sisi kepada siapa kita berbuat salah dibagi dua Taubat itu kalau dipandang dari sisi kepada siapa kita berbuat salah dibagi dua. Yang pertama ialah at-taubatu bainal abdi wa rabbih. Taubat antara hamba dan Allah Rabbnya, Rabbul Alamin. Dosa antara hamba dengan Rabbnya. Ini ada tiga persyaratan. Yang pertama ialah al-iqla. Maknanya ialah al-iqla'u 'anil ma'siyah. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dosa-dosa yang dia lakukan. Iqla' tinggalkan. Di antara konsekuensi ikhlas meninggalkan dosa dan kemaksiatan, meninggalkan tempatnya, meninggalkan orang-orangnya, meninggalkan komunitasnya. Pergi jauh daripadanya. Jadi bukan semata-mata nggak lagi berbuat terus di situ aja ini akan memicu dia berbuat dosa yang kesekian kalinya. Misal dia mau tobat dari miras, minuman keras. Botolnya udah diminum ini Pak. Diingatkan, ini perkara haram, perkara dosa, sudah. Dibuang itunya sama dia. Astagfirullahaladzim. Dibuang itu, botolnya itu. Tapi ya masih di situ aja dengan teman-teman yang miras juga sama dia di tempat yang sama, di komunitas yang sama. Ini bahaya, akan terpicu lagi untuk dosa lagi. Sehingga ikhlas tinggalkan semua dosa, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan tempatnya, tinggalkan orang-orangnya, tinggalkan komunitasnya. Ini para kalafikum diambil dari kisah ini kita sisipi dengan kisah orang tobat. Nanti akan dibahas <laughs> eh, kisahnya insya Allah. Ini diambil dari kisah seseorang yang membunuh 100 nyawa. Kisah taubat pembunuh 100 nyawa yang cukup panjang hadisnya itu. Disebutkan ada seorang di zaman dulu Bani Israel sudah membunuh 99 nyawa. <clears throat> Satu saja sudah besar. 99 tertanam dalam jiwanya yang sangat kuat untuk taubat, taubat, taubat, taubat. Tanya kepada yang di sekitarnya siapa yang paling yang paling baik, orang terbaik yang paling soleh di, di muka bumi sekarang ini. Ditunjuk seorang rahib ahli ibadah, itu orangnya. Dia pergi ke sana, di sana dia menyampaikan kondisi dia bahwa dia telah memburu 99 nyawa ila akhirnya apakah saya punya taubat? Sang rahib merasa besar dosanya. 99 nyawa bukan perkara yang sedikit itu besar. Besar sekali ini. Sudah kamu nggak mungkin taubat. Terlalu besar dosa kamu itu nggak mungkin taubat. Marah lagi, sikat itu. Sang rahib tadi itu genap 100 nyawa. Kemauan taubat terus membuncah dalam jiwanya. Kepingin lagi taubat, taubat, taubat, taubat. Tanya lagi siapa yang paling baik orang di, di zaman sekarang ini? Ditunjukkan kepada sang alim, seorang alim yang punya ilmu ke sana. Nah, Sampai sana diceritakan dia sudah membunuh genap sekarang 100 nyawa, yang terakhir nyawanya pendeta itu, sang rahib. Katanya sang alim, tidak ada yang menghalangi kamu dari taubat. Engkau punya kesempatan taubat. Cuman engkau sekarang tinggal di komunitas orang-orang jelek. Pindah keluar, kamu ke sana ke sebuah tempat, tempat ini tempat ini, di sana ada kaum yang beribadah kepada Allah yang soleh Pindah ke sana. Dia pun pindah ke sana di tengah jalan mati. Al-muhim ah, ila akhir kisah dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil faedah oleh para ulama kata-kata pindah ke sana. Pindah ke tempatnya orang soleh itu menunjukkan di antara konsekuensi itlak meninggalkan kemaksiatan bukan semata-mata menghentikan kemaksiatannya tapi juga harus meninggalkan semua yang berkaitan dengan itu maksiatnya, sarananya, prasarananya, asbabnya, orangnya, komunitasnya, lingkungannya, temennya, barangnya, semuanya pindah ke orang-orang yang soleh bahkan pindah ke tempat yang rusak lagi pindah ke tempatnya orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa ini yang pertama ini bukti jujurnya taubat yang kedua syarat yang kedua ialah ayyan dama'ala fi'liha dia menyesali menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Menyesal. <clears throat> Dan inilah hakikat taubat. Orang itu dinyatakan betul-betul jujur taubatnya ketika nampak pada dirinya penyesalan yang amat sangat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ada sebuah hadis datang dari banyak sahabat dan dia sahih riwayatnya dengan banyak jalurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun." Kecil uh, apa afan, singkat lafadznya. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Yani hakikat taubat penyesalan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin kata beliau wa'lam anna taubata ibaratun an nadamin yurithu azman wa qasda wa dhalika nadamu al ilma bi an takuna al ma'asi hailan bainal insani wa bain mahbubi ketahuilah sesungguhnya taubat itu sebuah ungkapan tentang tentang sebuah penyesalan. Beliau hanya menyebut satu poin ini. Yang namanya taubat itu sebuah penyesalan yang melahirkan azam yang kuat, niat yang kuat untuk taubat. Penyesalan ini melahirkan ilmu. Dia tahu maksiat inilah yang menghalangi antara dia dengan Allah yang dia cintai. Jadi penyesalan dulu. Belum mengatakan setelah itu. وَنَّدَمُ هُوَ تَوَجُّعُ الْقَلْبِ qalbi شُعُورِهِ syu'urihi الْمَحْبُوبِ Yang namanya penyesalan itu hati yang begitu sakit. Ya, hati yang begitu tertusuk, yang begitu sakit yang dia rasakan ketika harus berpisah dengan yang dia cintai. Kepedihan di sini, ada kesedihan, ada kepiluan, ada uh, kepedihan dalam hatinya, penyesalannya amat sangat. Wa alamatuhu dan ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah tulul husni wal buka. Dia akan terus bersedih dan terus menangis. Menyesali, menangisi dosa yang dia kerjakan. Ini yang namanya an-nadama. Sehingga dia merasakan patah jiwanya, dia merasakan kepedihan dalam hatinya atas dosa yang dia kerjakan. Itulah yang namanya taubat. Ketika ada orang yang ngomongin tentang dia, dia nggak bakal melawan. Dia mengakui, iya saya salah. Akhi kamu begini kan, begini, begini, begini, begini, begini. Iya saya salah. Iya jazakallah atas semuanya, saya salah saya taubat kepada saya istighfar maaf betul-betul dia kelihatan dari wajahnya itu wajah orang yang bermuram durja wajah orang yang begitu pedih yang begitu mendalam penyesalannya itu taubat itu taubat yang hakiki kalau orang saya taubat tanah petenteng begini cengas cengenges taubat taubat yo iya, taubat jauh khawatir taubat taubat itu bukan namanya taubat tidak ada namanya penyesalan dalam hati Ingat turul husni wal buka. Ciri-cirinya terus sedih dia dan terus menangis dia. Menangisi dosa yang dia yang dia lakukan. Itu taubat yang sungguhnya. An-nadamah. <clears throat> yang ketiga ialah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia berazam Berazam bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. berazam untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, <clears throat> kata beliau fa in fuqida ahadus thalathah lam tasihha taubatuhu. Kalau hilang satu saja dari tiga syarat di atas tidak sah taubatnya. Taubat, taubat. Nah, lidahnya yang bilang taubat. Ini bahasa kasar ya, orang Jawa Timuran, lambene taubat. Nah, Lidahnya ngomong taubat taubat, tapi tetap di situ di tempat dia maksiat, di tempat dia berbuat dosa bersama dengan kawan-kawan lamanya, bersama dengan barang haramnya itu di komunitas yang sama. Ada kadhib, dusta taubatnya. Kalau dikatakan oleh para ulama, ini maghrur, orang yang tertipu dengan kata-kata taubatnya. nggak jujur. Itu bukan taubat, enggak sayang. Taubat ya hero Paham ya? Tobat, tobat, tobat. Saya nggak lagi minum minuman keras, Pak. Enggak, tobat, tobat. Itu di situ terus botolnya masih di depannya dia. Hah? Pilnya masih disimpan sama dia. Paham ya? Nah, pil apa ini? Pil apa? Nah, nggak tahu pil PCC atau pil apa ini. Ah, lagi heboh pil PCC ini. Ada semisalnya. Itu bukan namanya tobat. Dia bilangnya taubat, pergi dari tempat tersebut. Tapi sedikit pun tidak ada penyesalan dalam raut wajahnya. Kelihatan ya, kawan. Enggak, enggak bersedih, ya enggak nangis, ya enggak apa, es biasa gitu, lengas pelengos gini hal. Tobat ya, tobat nah, gitu. Itu virus sadiq. Ngomongnya taubat, diulangi lagi. Hah? Eh? Afan ya, Afan ya? Afan ini. Hah? Eh, ambil dekhan. Tahu dekhan ya? Rokok. Tobat, tobat. Ini barang haram, tobat, tobat. Gitu lagi. Ada mal'un, ada mal'un. Dia mengatakan tapi itu maghrur, bukan orang taubat. Main-main dalam taubatnya. Kalau kamu taubat tinggalkan dan tidak mengulangi lagi. Bukan berarti nggak mungkin dosa lagi, tapi sudah punya azam yang sangat kuat tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Ketika di sosat lalai lagi itu pembahasan yang lainnya lagi. Tiga syarat harus terpenuhi tiga-tiganya. Ini antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, taubat antara hamba eh, antar sesama hamba. Kesalahan yang terjadi antar sesama hamba antar sama hamba. Antar Bani Adam, keboliman-keboliman terkait dengan kehormatan, terkait dengan harta benda dan yang lain-lainnya. Di sini barakallahu fikum ditambahkan satu persyaratan. Ditambahkan satu persyaratan yaitu al-istihlalu waratul mazalim minta halalnya, minta maafnya dan mengembalikan kewoliman-kewolimannya. Ya, meminta maaf kepada orang yang pernah dia ganggu, yang pernah dia bolimi, minta maaf dan mengembalikan kewoliman-kewolimannya. Kalau terkait dengan masalah barang dan semisalnya. Perinciannya, perinciannya, kalau berkaitan dengan kehormatan seseorang muslim, Antum pernah mencaci maki dia, pernah mencela dia, pernah menghibai dia di sebuah tempat. Hmm? Antum tobat. Astagfirullahaladzim. Di samping tiga poin tadi, tambahkan lagi. Kamu harus memuji dia, mengembalikan nama baik dia di tempat engkau dulu pernah mencela dia. Barakallahu kamu terang terang mengatakan, ya, ikhwan saya dulu pernah mengatakan fulan bin fulan itu begini, begini, begini, begini. Itu salah ya ikhwan. Itu salah, perkara yang mungkar, saya taubat kepada Allah. Fulan orang baik, dia begini, begini, begini dengan tanpa rekayasa. Apa adanya. Mengembalikan nama baik dia di tempat-tempat yang dulu pernah kamu jatuhkan kehormatannya. Barakallah. Naam. Apakah perlu datang minta maaf? Nah, apakah perlu datang minta maaf? Tentang ke orangnya gitu. Afan ya akhi, ana pernah mau bolimi antum. Saya mohon halalnya. Ada apa? Saya pernah mengatakan antum itu hizbi. Saya pernah mengatakan antum itu sesat saya pernah mengatakan antum itu begini, begini, begini, begini. Ah, saya mohon halalnya ya. Apakah perlu? Lo kok diem? Apakah perlu? Hah? Kok gini-gini? Ya? Dirinci. Apa rinciannya? Apa rinciannya? Masya Allah, Allah Nama. ya. Intinya itu adalah kalau kamu sampaikan kepada dia, kira-kira membawa kemaslahatan atau tidak? Realnya tadi itu. Kalau dia tahu sebelumnya, ya kamu ke sana minta maaf. afon ya, saya mohon halanya, saya mohon maafnya segala macamnya. Kamu ulangi lagi. Tapi kalau dia nggak pernah tahu sebelumnya, kamu pernah mengatakan A, B, C, D, segala sampai Z tadi itu, nggak pernah ngerti, jangan sampaikan Jangan disampaikan. Sudah alhamdulillah dia nggak tahu. Pas antum puji dia, eh, dikembalikan nama baik dia di tempat-tempat yang dahulu kamu jatuhkan kehormatannya. Kalau kamu sampaikan justru kemadorotan. Dia udah ngerti, udah, udah zen, udah tenang hatinya. Tahu tuh data kafan ya akhi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pernah mau bolimi antum afwan jidan ya akhi, afwan, afwan, afwan. Apa iki? Iya, saya pernah bilang antum itu ini, ini. Hah? Langsung sakit hati dia terluka. Sudah dia via afiyah, dia nggak tahu, khayyah oh sudah via nggak tahu sudah dazen ya kan. Jadi seperti tadi. Ahsan tuh. Itu terkait dengan masalah kehormatan. <clears throat> Baik. Kalau keboliman-kebolimannya berkaitan dengan harta benda. Kamu pernah mengambil harta fulan, kamu pernah menipu hartanya fulan, kamu pernah mencuri hartanya fulan, kamu pernah mengorupsi hartanya fulan, atau pernah melarikan bawa kabur hartanya fulan. Terkait dengan masalah harta benda, maka dua-duanya. Antum harus istihlal minta halalnya dari dia, mohon maaf kepada dia dan mengembalikan keboliman kamu terkait dengan harta benda kepada dia. Dia tahu atau dia nggak tahu? Kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Materi Salikin yang ini harus diserahkan dikarenakan dia kehilangan benda ketika kembali akan membawa kemaslahatan bagi dia sedikit uh, sedikit mafsadatnya nyelekit sih uh, sakit sama antum sih cuman seneng barangnya kembali tidak eh, huh? tahu dia tahu-tahu ya Allah hilang ini barangnya dia apa itu HP Masya Allah, ya kok HP kok murah itu HP 12 juta. HP apa ini? Terus pokoknya HP cerdas lah pokoknya. Kedip gitu sudah jalan sendiri. Tidak tahu gimana bentuknya ya Pak. Saya kok pernah dengar HP 12 juta, ada gak ya? Oh ada ya? Ada yang lebih mahal daripada itu. Masya Allah. 12 juta, mikir juga ini. Ya evolusi banyak, bisa beli lagi, tidak apa-apa. Cuman kepikirannya dalamnya itu Emang betul sih nggak mungkin dibongkar-bongkar. Udah saya e, amankan begini-begini. Tapi kehilangan yang satu itu. Apa nih sih nggak tahu sudah. Dah lupa tahu-tahu ada yang ngirim paket. Hah? Paket dibuka. Lu HP ku. <coughs> Wah, senang dia kan. Bahagia dia, kembali tuh HP-nya dia. Senang Farhan. Dan nggak lama datang sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya akhi, saya mau halalnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu yang ngirim anak oh antum ya, oh antumnya agak sedikit kaget gitu tapi sudah terobati kembali HP afan afan jidannya saya khilaf saya salah saya tobat saya kembalikan utuh karena saya nggak bisa ngapa-ngapain <laughs> ya nggak bisa ngapa-ngapain mau dijual ke lawak juga nggak bisa Gimana ya, mau dibongkar? Ya, eh, kembalikan aja lah. Eh, ya gini harus ikhlas mengembalikannya karena taubat, bukan karena yang lainnya. Barakallahu itu Radul mawalim Yang ketiga, ketika berkaitan dengan darah. Hmm, ini kan yang namanya boleh itu mendolimi kehormatan, mendolimi harta benda, mendolimi darah. Masya Allah ya Yang ini diperlukan betul-betul jujur dalam taubat. Di samping minta maaf antum harus siap untuk dikisas. Karena antum sudah menumpahkan darah seseorang. Artinya engkau pernah membunuh seseorang. Itu kalau kamu jujur taubatnya terang-terangan kamu lapor kepada yang berwajib, kamu menyerahkan diri pada yang berwajib, kamu minta maaf kepada keluarga yang terbunuh, sudah terserah mereka sudah. Kalau mereka memaafkan, alhamdulillah dimaafkan. Kalau tidak, mereka marah, kisos, ya sudah. Itu jujurnya taubatnya antum. Ikhlaskan niat, jujurkan eh, yang jujur dalam bertaubat. Insya Allah dapat husnul khotimah. Barakallahu Tapi ya mengorbankan nyawa, karena nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi kalau terkait dengan e, melibatkan banyak pihak, ya terkait dengan darah, tapi terkait dengan banyak pihak, yang seperti ini tidak perlu disampaikan. Sebab madorotnya akan semakin besar. Karena banyak pihak. Kalau terkait dengan kamu pribadi, tergantung antumnya. Kalau kamu jujur, bismillah tawakal, lapor. Tapi kalau terkait dengan banyak pihak, nggak cuma satu, dua orang, puluhan ribu orang kaitannya ini taubat kepada Allah perbaiki semua yang ada dan segala macamnya sudah mohon ampun yang sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya kepada Allah Azza Wajalla semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan akan besar kemaldorotannya, besar mafsadatnya ketika dibongkar semuanya barakallahu ini dirinci panjang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Itu syarat-syarat taubat. Di antara ini penambahan, di antara bentuk jujur taubatnya seseorang ialah dia langsung melaksanakan amal soleh pasca dosa tadi. Ketika dia taubat dengan taubat dan nasuha dengan poin-poin tadi bentuk jujurnya dia dalam bertaubat, dia langsung melaksanakan amal soleh. Entah dia langsung sodako, langsung infak, langsung berangkat haji, langsung berangkat umroh, atau langsung apa begitu. Amal soleh yang besar. Sebagai ganti dari dosa-dosa yang sebelumnya. Dua misalnya <clears throat> Itu diambil dari kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ketika Allah turunkan ayat yang menjelaskan beliau bukan kaum munafikin, selamat dari kemunafikan, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal. Beliau pun syukur dan beliau menginfakkan harta yang paling berharga yang beliau miliki semuanya untuk visabilillah. Itu amal soleh yang besar pasca taubat. Bukti jujurnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ya, Pak. uh, <clears throat> Saya tambahkan sedikit terkait dengan perkara taubat ini barakallahu fikum. Khusus untuk taubatnya orang-orang yang menyimpang. Hmm, taubatul munharif, taubatul mubtadi, taubatul hizbi. Nah, ini ada pembahasan khusus di kalangan para ulama. Bagaimana kalau seseorang yang sebelumnya itu sesat, sebelum itu menyimpang, sebelumnya banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, ila akhirnya taubat. Apakah cukup dengan poin-poin di atas? Ataukah harus ada penambahan lagi? Jawabannya ialah ada penambahan lagi di samping tiga poin tadi harus meninggalkan semua dosa, dosanya, teman-teman lamanya, komunitasnya dan segala macamnya. Tinggalkan jauh-jauh dan ganti uh, kepada yang solihin yang bertakwa kepada Allah. Dia menyesali semua yang ada, berasam jangan mengulangi lagi. Ada poin yang keberikutnya. Dijelaskan itu oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Liyaum Madarijus Salikin. ringkasnya waktunya sudah semakin menyempit ini. karena kita bahas sekarang kisah-kisah. Nah, ringkasnya adalah khusus untuk seseorang yang fasik. Yang fasik karena akidah yang menyimpang, namanya mubtadi. Namanya fasikun bisyubhat. Orang yang fasik karena syubhat, orang yang menyimpang, orang yang sesat dan dia tobat, di samping poin-poin di atas ada ketentuan yang berikutnya. Ketentuannya ialah ayyubayyina fasada ma kana alaihi minal bid'ah dia menjelaskan menjelaskan kerusakan-kerusakan penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang dulu dia anut yang dulu dia pegang. terangkan saya dulu ya ikhwan jatuh dalam bid'ahnya khawarij saya dulu ikut dalam rombongan terorisme, radikalisme, saya ikut aksi-aksi bom dan segala macamnya. Saya taubat, saya istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Jelaskan sama dia. Ha? mereka tuh menyimpang karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Terangkan panjang lebar terkait dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada pada dia sebelumnya. Namanya bayan. Nah, yang kedua penambahan yang berikutnya ialah al-islah. Yuslih ma kana yufsid min qabl dia harus memperbaiki segala sesuatu yang dia rusak sebelumnya. Itu namanya menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Diganti dengan amal sunnah, dengan dakwah sunnah, dengan itibau sunnah. Islah. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-159 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari bukti-bukti dan petunjuk setelah kami jelaskan itu semua kepada umat manusia dalam Alkitab menyembunyikan syariat itu ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah kata Ibnu Qayyim mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat itu ancamannya Allah mengatakan setelah itu illalladzina tabu kecuali yang taubat ini terkait dengan syarat-syarat tiga poin sebelumnya. Wa aslahu memperbaiki, memperbaiki yang dulu dia rusak. Wa bayanu dan menerangkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang dulu dia pegang yang dia anut. Baru Allah mengatakan faulaika atubu alaihim. Mereka lah orang yang saya terima taubatnya, aku Maha menerima taubat dan lagi Maha rahmat. Kata Ibnu Qayyim wa dhanbul mubtadi' fawqa dhanbil katim li anna dhalika katsmul haqq wa hadha katsmuhu wa da'a ila khilaf wa hadha katamahu wa da'a ila khilafi fa kullu mubtadi'in katim wa lain akis dosanya ahli bid'ah itu lebih besar dari dosanya orang yang menyembunyikan syariat sebab kalau yang menyembunyikan syariat, menyembunyikan kebenaran. Tapi kalau mubtadi disembunyikan al-haq tadi dan dia mendakwahkan yang menyelisih al-haq, mendakwahkan penyimpangan. Maka semua mubtadi dikatakan gatim. Semua ahli bid'ah termasuk menyembunyikan kebenaran, tapi nggak sebaliknya. Belum tentu orang yang menyembunyikan e, al-haq dikatakan mubtadi mungkin semata-mata menyembunyikan tapi tidak mendakwahkan yang menyimpang ala kulli hal menerangkan di sini ada penambahan ketentuan <clears throat> ada taubah ada islah ada bayan kalau terpenuhi maka dikatakan diterima taubatnya oleh Allah azza wajal kalau tidak maka taubatnya gerib taubatnya dusta barakallahu fikum itu disebutkan sama beliau dalam kitabnya materi Salikin di juz yang pertama halaman 339 barakallahu fikum. Nama Ini poin-poin penting terkait dengan masalah taubah. Barakallahu fikum. Tambahi lagi atau ceritanya? Hah? Atau ceritanya? Sekarang ceritanya ya. Nah, Barakallah itu. poin-poin mendasar yang untuk diketahui terkait dengan perkara taubat supaya kita tahu bagaimana taubat yang syar'i. Barakallah fikum. Adapun terkait dengan masalah kisah-kisah orang yang bertaubat. Ini kisahnya sangat banyak. Sangat banyak. Ditulis kitab-kitab khusus oleh para ulama namanya Qasasut Tawabin. Kisah-kisah orang yang taubat, tebal-tebal segini bukunya Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah punya kitab At-Tawwabin. dan yang lain juga punya kitab khusus masalah itu ya. Panjang. Yang nggak mungkin disebutkan semuanya. Tayib, sebelum kita menyebutkan sebagian kisah. Kalau kita mencermati mencermati kisah-kisah terkait dengan orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Kita bisa mengambil sekian banyak faedah. Yang terpenting ya, Faedah yang pertama ialah ragam orang yang taubat. Dari kisah-kisah tadi, yang bertaubat itu ternyata tidak satu jenis orang, tapi dari ragam orang. Di sana ada para ambiya wal mursalin, para nabi dan para rasul taubat. Taubat. Di sana ada barakallahu fikum para ulama-ulama tergelincir taubat. Di sana itu yang paling banyak orang-orang yang memang sebelumnya dikenal dengan kefasikannya, dengan kejahatannya, taubat. Macam-macam ya. Itu menunjukkan ya azakumullah, taubat itu diwajibkan atas semua semua pihak tanpa terkecuali walaupun kamu seorang alim, walaupun kamu seorang yang soleh, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling masya Allah gitu, harus tobat. Jangankan kita orang, para ambiya wal mursalin jatuh dalam kesalahan dan tobat. Apalagi yang bukan dari mereka. Barakallahu Ini juga menunjukkan yang kedua barakallahu fikum bahwasanya taubat kepada Allah itu merupakan akhlaknya para nabi. Ini sih keutamaan yang luar biasa. Taubat kepada Allah merupakan akhlaknya para nabi. Dan ternyata itu juga merupakan akhlaknya orang yang saleh. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu makbulnya doa. Banyak istighfar kepada Allah. Jadi tidak semata-mata taubat, tapi ada fadilah-fadilah besar di balik taubat tadi. Ternyata itu merupakan sifatnya orang besar, sifatnya orang yang sangat mulia, sifatnya para ambiya wal mursalin, sifatnya salafun salihin, sifatnya para muttaqin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah-kisah di atas ialah dari kisah-kisah orang yang bertaubat, kita bisa mengambil pelajarannya, mengambil ibrohnya. Mengambil ibrohnya. Jadi bukan semata-mata kisah lewat, enggak. Tapi diambil ibrohnya, ambil pelajaran daripadanya. Akan kelihatan bagaimana jujurnya mereka dalam bertaubat, bagaimana mereka betul-betul menyesal dalam dalam taubatnya, bagaimana mereka berbuat pasca taubatnya dosa apa yang mereka lakukan sehingga harus bertaubat. Kita tahu ini dosa, ini perkara mungkar, taubat daripadanya. Barakallahu fikum. <clears throat> ini secara global. Adapun terkait dengan kisah-kisahnya sangat panjang. Sangat panjang. Di sana ada barakallahu fikum eh, kisah-kisah uh, taubatnya para anbiya wal mursalin. Ada yang tahu? nabi-nabi siapa saja yang diabadikan dalam Al-Quran bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang tahu? Yang pertama Nabi Yunus, masya Allah. Yang pertama dulu, nah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Apa dosanya? Karena memakan pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk memakannya. Berapa dosa yang beliau kerjakan? <clears throat> Bapak diem? Satu. Hanya satu. Memakan syajarah yang dikasih nama oleh iblis dengan syajaratul khuldi. Itu iblis yang ngasih nama, tapi diabaikan dalam Al-Qur'an. Pohon yang Allah larang untuk dimakan, dimakan sama Nabi Adam. Satu dosa. Satu dosa, tapi efek dosa tadi sangat mengerikan. Terlucuti semua perhiasan beliau yang dalam jannah itu. Ketika hilang langsung beliau menutupi auratnya dengan pohon eh, dengan daun-daun surga. Fatafiqa yakhsifani mi warqil jannah. Efek yang lebih mengerikan lagi ialah ter ter terusir dari dari jannah. Yang tadinya di alam yang indah di surganya Allah Azza wa Jal, tempat yang penuh kenikmatan diturunkan di muka bumi ini. Hukuman dari Allah Azza wa Jal diturunkan di dunia ini sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jal karena satu dosa. Efek yang lebih mengerikan lagi barakallahu fikum, efek dosa itu dirasakan oleh semua anak-anak dan cucu-cucu beliau sampai hari kiamat nanti. Dirasakan oleh Bani Adam yang semestinya tinggal di surga, tinggal di mana ini? Tinggal di dunia. Itu namanya efeknya dosa. Efeknya dosa. Dari kisah taubatnya Nabi Allah Adam dijelaskan bagaimana efek dosa barakallahu fikum. Dosa itu dirasakan efek negatifnya oleh sang pelaku menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan selama ini menutup pintu-pintu rezeki yang dia dapatkan selama ini dan efeknya dirasakan di kemudian hari bahkan dirasakan oleh anak-anak dan cucunya nanti Wallahul musta'an disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW dari hadisnya Thauban radhiyallahu an dan dia Hasan kata Rasulullah SAW Innal abda la yuhramur rizqa bidhanbin yusibuhu Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki disebabkan karena sebuah dosa yang dia lakukan. Kali itu rezekinya sangat banyak, sangat besar diharamkan dari surganya Allah Azza wa Dari kisahnya Nabi Allah Adam barakallahu fikum dan faedah yang lain bahwasanya dunia ini adalah darul bala negeri bala negeri ujian bukan tempatnya untuk bersenang-senang bukan tempatnya untuk berdomisili bertempat tinggal tempat tinggal Bani Adam yang sesungguhnya adalah surganya Allah Azza wa Jal. Kita harus bersiap-siap dari dunia ini kembali ke negeri asal, ke kembali ke rumah asal, ke surga yang abadi. Dunia bukan dibangga-banggakan karena Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia ini ukubatan sebagai hukuman bukan sebagai tempat tinggal. Jangan berbangga-bangga dengan sebuah tempat, tempat hukuman bagi bapak kita sehingga tidak layak berbangga dengan dunia. Maka dunia dicela, dikecam, dikatakan ini sebabnya. Anzalallahu Adama ilaiha ukubatan. Itu pernyataan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala ketika menerus menerus surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz diingatkan Allah menurunkan Nabi Allah Adam ke dunia ini ukubatan sebagai hukuman maka waspadai dunia jangan berbangga dengan yang namanya dunia Kisahnya abadi dalam Al-Quran. Kalau mau ditambahkan dengan Israiliyat banyak, tapi nggak mungkin. Nah, dikatakan dongeng Bani Israel. Siapa lagi ya kan? Siapa lagi? Siapa lagi? Nabi Adam, terus nah, Nabi Nuh. Apa dosa Nabi Allah Nuh? Apa kesalahannya beliau? <clears throat> Antum yang jawab. Antum yang neruskan, jangan asal nuduh ya, akhi, Allah musta'an. <laughs> Nabi, nabi ini, Allah musta'an. Apa kesalahannya beliau? Beliau mengatakan Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh? Mendoakan kaumnya. Mendoakan kaumnya. Hah? lupa mohon doa kepada Allah. Atau dari mana ilmunya ini? Ustaz. Jangan sembarangan ya, kawan. <clears throat> Apa do, eh, kesan Nabi Nuh? Nah, karena beliau mendoakan untuk anaknya yang sudah tenggelam dalam air bah. Ya Allah, anakku adalah keluargaku. Barakallahu fikum. Itu sesudah di, di, di, dimotivasi oleh perasaan sayang dan cinta seorang ayah kepada anak. Apa kira-kira letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah dikarenakan putranya sudah Allah takdirkan sebagai putra yang kafir. Masuk eh, termasuk orang-orang yang diadab oleh Allah Azza Maka tidak boleh ada kecintaan lagi setelah itu. Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga kamu wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih Tindakan engkau mendoakan anak kamu yang kafir itu bukan amal yang saleh. Itu kesalahannya. Langsung beliau bertobat dengan taubat yang luar biasa diceritakan panjang tapi di Israelia. Dikarenakan dalam Al-Qur'an tidak dibahas panjang terkait dengan taubatnya beliau. Di Israeliat disebutkan panjang lebar terkait dengan taubatnya beliau. <clears throat> Intinya beliau jatuh dalam kesalahan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan ikhwan azakumullah pentingnya al-wala wal bara. <clears throat> walaupun terkait dengan keluarga sendiri, walaupun terkait dengan masalah uh, anak sendiri. Al-wala wal bara. Ini terkait dengan masalah muslim dan non muslim. Ketika seseorang itu muslim dan ternyata anaknya non muslim dan dia mati di atas non muslimnya itu mati kafir maka tidak boleh ada yang namanya wala tidak boleh loyalitas tidak boleh ada kecintaan kecintaan tidak boleh kafir kafir walaupun anaknya sendiri maka tidak boleh kamu doakan Ah, boleh dia sekarang telah mati, mati kafir. Tidak boleh kamu doakan dia. tidak boleh kamu mintakan ampun kepada dia. Tidak boleh. Kafir kafir khalas. Maka disikapi sebagaimana orang-orang kafir. Enggak dimakamkan di kuburannya kaum muslimin, enggak ada warisan dan segala macamnya diberlakukan padanya hukum-hukum orang kafir. Walaupun anak sendiri. Walaupun orang tua sendiri. Walaupun istri sendiri, walaupun suami sendiri. Kalau tahu dia kafir, Kafir kafir. Itu ingat kalau sudah mati. Kalau masih hidup ada upaya untuk mendakwai dia dan dibahas sekarang kalau sudah mati kafir. Tidak ada al-wala lagi. nggak ada lagi yang namanya mahabbah. Harus barok. Barakallahu fikum. Nah, di sini beliau ditegur dikarenakan anaknya telah ditakdirkan telah mati kafir dan ternyata beliau mendoakan kebaikan untuk anaknya. Tidak boleh. Taubat. Anda kalau baca Israeliat yang panjang, bagaimana taubatnya beliau yang luar biasa ya. Tapi nggak mungkin disampaikan karena Israiliyat. Yang lainnya lagi, Nabi siapa lagi ya <clears throat> Nabi Yunus. Kenapa dengan Nabi Yunus? <clears throat> Apa ini? Nah, beliau berputus asa dari dakwah beliau kepada kaumnya. Sudah memohon kepada Allah Azza wa Jalla azab untuk kaumnya supaya ditimpakan azab untuk kaumnya. Beliau pergi dari kaumnya. Ternyata kaumnya taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, azabnya uh, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliaunya akhirnya masuk ke kapal, kemudian karena kapal yang terlalu berat harus di uh, di apa namanya? diundi uh, siapa yang harus keluar ternyata setiap kali keluar nama beliau keluar terus begitu hanya beliau dilemparkan ke laut dan ditelan oleh oleh ikan lautan. Dalam kegelapan ikan itulah beliau mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Karena bertobat dimuntahkan oleh eh, apa namanya oleh eh, oleh ikan tadi terdampar di sebuah tempat, beliau kemudian sehat, balik kepada kaumnya, ternyata ditunggu oleh kaumnya dan sudah beriman kepada Allah Azza wa Jal jumlah mereka sangat banyak ada yang mengatakan eh, sejuta atau seratus ribu atau lebih Barakallahu Nah, ini menunjukkan apa ya kan? Dalam perkara dakwah tidak boleh mutung, tidak boleh putus asa. Walaupun yang didakwai itu tidak menerima dakwah, walaupun banyak gangguan, walaupun banyak apa namanya rintangan, banyak cemoohan, banyak tudingan, banyak fitnah dan segala macamnya harus tegar. Harus tegar. Barakallahu Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Tapi nggak mungkin saya ceritakan bagaimana bentuk taubatnya karena Israelia. Lewat aja lewat. Terus ada lagi Nabiullah Musa yang memukul seseorang sekali bogem maut. Itu misalkan kuatnya beliau. Nah, itu dosa yang jelas membunuh eh, nyawa para kalafikum Beliau bertobat kepada Allah. Siapa lagi ya, Pak? Hah? Banyak para ambiya wal mursalin yang demikian. Itu menunjukkan taubat itu akhlaknya para ambiya wal mursalin. Sehingga antum jangan malu bertaubat. Jangan malu bertaubat. Jangan merasa diri kamu itu kotor. Emang kotor banyak dosanya. Tapi jangan merasa kotor terus tidak mau taubat. Yang semangat bertaubat itu akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul. Kalau kamu melaksanakannya ada pada kamu sifatnya seorang nabi, akhlaknya seorang nabi mulia, besar keutamaan. Memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan kisah-kisahnya yang terjadi pada umat Muhammad SAW. Sebab ada padanya hukum syariat. Dikarenakan dimasukkan dalam hadis, dalam periwayatan barakallahu fikum sehingga ada istimat hukum, hukum, faedah, faedah dalam kisah tadi. Ya, itu yang mungkin diceritakan. Kalau selebihnya ya banyak tobatnya malaikat, kisahnya Harut wa Marut dan segala macam banyak. Tapi banyak Israeliatnya. Nggak mungkin saya dongeng. Oh dongengnya Bani Israel. Maka yang memungkinkan adalah dibawakan kisah-kisahnya yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Barakallahu fikum <clears throat> supaya kita bisa barakallahu fik mengambil faedah daripadanya. Nama ya, Jadi yang mau kita bawakan tobatnya yang mana ini? Eh, kisahnya yang mana ini? Hah? kita bawakan kisah yang disebutkan dalam hadis. Kita bacakan secara lengkap kisah taubatnya pembunuh 100 nyawa. Ya. Begitu. Apa sudah tahu semua? Sudah tahu semua ya? Ya wes, sudah tahu semua ya, Pak. eh? <laughs> Apalagi ini? Eh? Banyak tofanya, mau yang mana ini ya, Pak? Eh. Labas kita bacakan untuk diambil faedah daripadanya. Dan yang yang cukup panjang adalah kisah taubatnya tiga orang sahabah radhiyallahu taala anhum yang tidak ikut perang Tabuk. Yang ini aja. Tapi panjang loh. Lo kok diem? Tapi panjang ya. Artinya di dalamnya banyak faedah-faedah hukumnya. Atau yang mana ini? <clears throat> yang itu aja ya. Yang mana ini? Banyak kisah jadi film sendiri ya Pak. Masya Allah. <clears throat> Taib. Kita bawa, kita bawakan kisahnya, kisah taubatnya pembunuh 100 nyawa. Saya bawakan dengan tanpa teks langsung penerjemahan supaya menyikat waktu barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id <clears throat> Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dulu pada umat-umat sebelum kalian ada seseorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa dia pun bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi saat itu. <clears throat> Ditunjukkanlah dia pada seorang pendeta <clears throat> ahli ibadah. Laki-laki itu mendatangi sang pendeta sambil mengatakan menceritakan tentang keadaan dirinya. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahal min taubah. Apakah saya punya kesempatan taubat? Ternyata sang rahib mengatakan tidak ada kesempatan maka dia pun membunuh sang rahib tadi. Genaplah dia membunuh seratus nyawa. Tanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi itu. Ditujukan kepada laki-laki yang alim, jurun alim. Dia datang kepada sang alim tadi dan menyampaikan keadaan dirinya. Dia telah genap membunuh seratus nyawa. Apakah dia punya taubat? Kata sang alim, "Na'am." Iya, kamu punya taubat. Siapa yang menghalangi engkau dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla? Kata sang alim, taliq ila ardi kadza wa kadza, fa inna biha unasan Allah, fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardik, fa innaha ardu su'in." Kamu punya taubat. Dari mahalnya kamu dari taubat. Hendaklah kau pergi ke daerah ini, daerah ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, hendaklah kau beribadah kepada Allah bersama mereka di sana. Jangan pulang ke negeri asal kamu ini, negeri yang jelek itu. Negeri yang jelek itu. Maka dia pun bergegas menuju ke tempat yang, di, yang, yang dimaksud. Hingga di tengah jalan dia didatangi oleh sakratul maut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia pun berjalan menggunakan perutnya terus begitu. Kakinya nggak bisa, dia sambil e, dengan tangannya berusaha kuat untuk menuju ke tempat yang dia tuju tadi. Ketika itu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Siapa dari mereka yang harus mencabut nyawanya? Kata malaikat rahmah, dia datang kepada Allah dalam dalam kataan bertaubat, menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan hatinya. Kata malaikat azab, oh tidak, dia belum pernah beramal sama sekali. Maka saya lebih berhak untuk me, e, mencabut nyawanya. Maka datanglah kepada mereka seorang malaikat dalam bentuk manusia biasa dan dijadikan sebagai hakim di antara mereka. Kata sang malaikat tadi, kamu ukur. Kalian ukur jarak antara dua tempat. Tempat asalnya dan tempat yang dia tuju. Mana yang lebih dekat itulah bagian dia. Maka diukurlah oleh para malaikat tadi. Maka dia maka, maka mereka mendapati laki-laki itu lebih dekat ke tempat yang dia tuju dibandingkan dengan tempat asalnya hanya selisih satu jengkal saja. Maka malaikat rahmat pun mencabut nyawa dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ke tempat asalnya menjauh. Dia pun menjauh. Dan memberikan wahyu ke tempat yang dia tuju mendekat. Dia pun mendekat. Ketika diukur lebih dekat kepada tempat yang dituju hanya selisih jarak satu jengkal saja. Ini semua kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu jangan bayangkan macam-macam. Tempatnya mendekat lari tuh. Itu perkara gaib. Itu semuanya diimani barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan azakumullah kisah-kisah masa lalu ketika disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, maka itu menjadi syariatnya kita. Karena beliau mengikrarkan dalam riwayatnya. Kita pun bisa mengisahkannya dan bisa mengambil faedah daripadanya. Di antara faedahnya adalah perbedaan yang sangat mencolok antara ulama dan ahli ibadah. Ahli ibadah hanya kemanfaatan dia hanya untuk dia saja. Ya kan? Ahli ibadah seringkalinya memandang sesuatu dengan perasaannya, bukan dengan ilmunya. Efeknya negatif, dipenggal lehernya oleh sang pembunuh tadi. Yang alim dengan ilmunya, dengan pandangan ilmunya, dengan pandangan syariatnya, maka dia pun memberikan kebaikan petunjuk kepada orang-orang yang memerlukannya sehingga manfaatnya lebih luas lebih jauh besar kemaslahatannya dibandingkan dengan semata-mata ahli ibadah maka para ulama lebih afdal daripada para ahli ibadah yang bukan para ulama uh, yang kedua yang saya, saya terangkan di atas dalam kisah ini ada faedah yang sangat penting di antara bukti jujurnya taubat harus meninggalkan komunitasnya Kata sang alim, pergi kamu ke negeri ini, tempat ini, tempat ini, di sana ada orang ibadah kepada Allah, ibadah di sana. Beramal soleh pasca taubat. Memperbaiki keadaan sebelumnya, sebelumnya fasek jadi soleh. Sebelumnya mengerjakan kemungkaran, mengerjakan ketaatan. Dan yang paling penting kata dia, kamu jangan kembali ke negeri kamu, itu negeri yang jelek. Bukti jujurnya taubat harus meninggalkan dosanya, meninggalkan kawan-kawan lamanya, meninggalkan komunitasnya, meninggalkan tempat yang jelek tadi itu. Pindah tempat. Itu namanya hijrah dari tempat yang maksiat ke tempat yang ketaatan kepada Allah Azza Juga menunjukkan yang namanya lingkungan, yang namanya lingkungan punya pengaruh yang sangat besar pada seseorang. Entah untuk ketaatannya atau untuk kemaksiatannya. Kalau tinggalnya dia di lingkungan yang jelek, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, yang banyak kemungkarannya, akan terbawa. Sehingga pindah lingkungan. Pindah, pindah. Hah? Pindah, walaupun di lingkungan yang jelek tadi banyak dunianya. Pindah, pindah, pindah ke lingkungan yang baik, yang soleh, yang bertakwa, supaya kitanya terbawa untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ini semua adalah rahmat dari Allah Azza wa Jal. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia membuktikan kejujuran taubatnya ketika dia sakratul maut, dia nggak berhenti. Dia teruskan jalan walaupun dengan dadanya. Terus begini. Namanya apa ya, Pak? Hah? Merak. Kalau merangkak ya. Merayap. Merayap. Terus begitu, berusaha menunjukkan dia semangat dalam bertaubat. Jujur dalam bertaubat. Walaupun belum pernah mengamalkan kebaikan apapun, hati dia jujur Hati dia taubat. Langkah yang dia lakukan bukti taubatnya. Diterima taubatnya oleh Allah Azza Wajal. Malaikat rahmat pun mencabut nyawa dia dan dia sebagai yang dirahmati oleh Allah Azza Wajal. Husnul khatimah. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa sebelumnya. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa sebelumnya. Walaupun membunuh seratus orang. Besar sekali tapi ketika jujur taubatnya akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, taubatnya siapa tadi ya, Pak? Hah? Taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Jam berapa zuhurnya? 12 kurang 4. Hah? Oh, masih 55, masih panjang, Zen. Satu kali lagi ya, Pak. Masya Allah. Yang berikutnya kita bawakan barakallahu fikum taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia <clears throat> dari sahabat Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dia dari putranya Ka'ab bin Malik. Dialah yang menuntun ayahnya ketika ayah telah tua dan telah telah telah buta. Menceritakan dari ayahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah menceritakan kisah beliau ketika dahulu pernah tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum mengisahkan yang telah lalu. Ini bukan berbangga dengan dosa tetapi mengambil ibrah dari sebuah dosa. Sebab beliau telah diampuni taubatnya oleh Allah, eh, telah diampuni dosanya, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Itu boleh dikisahkan <clears throat> untuk uh, eh, ibrah barakallahu fikum. Katanya ke Abil Malik, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW sekalipun dalam sebuah peperangan kecuali perang Tabuk. Kecuali saya juga pernah tertinggal dari perang Badar. Selebihnya aku tidak pernah absen, selalu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. <clears throat> Ketika perang Badar saya nggak ikut, tidak ada seorang pun yang dicela karena nggak ikut. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu beliau hanya menginginkan kafilah dagangnya kaum musyrikin. Tapi ternyata Allah kumpulkan mereka dengan musuh-musuh mereka dengan tambah janji sebelumnya. Enggak niat perang, tahu-tahu harus perang. Sehingga enggak ikut enggak dicela oleh siapapun. Saya kata Ka'ab bin Malik termasuk orang yang menyaksikan malam Aqabah. Bayatul Aqabah bersama Rasulullah SAW ketika kami saling berjanji untuk saling menguatkan dalam Islam dan aku tidak mencintai aku tidak mencintai perang Badar sebagai ganti sebagai ganti atas peristiwa tadi. Artinya posisi aku yang ikut perang eh, yang ikut eh, Bayatul Akobah, saya anggap sebagai sebuah peristiwa yang begitu besar, yang begitu besar keutamaannya. Saya saya menganggap lebih mengalahkan perang Badar. Walaupun perang Badar lebih masyhur di kalangan kaum muslimin. Adapun beritaku, kabar tentang aku udah ikut perang tabuk bersama Rasulullah SAW. Saya ketika itu kata Ka'ab Malik adalah orang yang paling kuat kondisinya. Orang yang paling mudah, yang paling lapang keadaannya ketika aku tidak ikut perang tersebut. Sungguh demi Allah. Aku tidak pernah mengumpulkan sebelum itu dua kendaraan sekalipun hingga aku mampu mengumpulkannya pada saat itu. Artinya waktu itu betul-betul saya kondisinya fit, sehat. Kondisi keuangan, ekonomi lancar, lapang. Tapi saya itu ikut perang, perang itu kata beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya tidaklah beliau hendak perang, melainkan beliau akan menyebutkan tempat yang lain mengkaburkan uh, sasaran begitu. Kecuali perang Tabuk. Ya, misalkan beliau kepingin perang di sebuah tempat A begitu. Beliau mengatakan kita ke B. Gitu. Tahu-tahu ke B, tahu-tahu nyerang yang A begitu. Itu namanya taktik perang. Kecuali perang Tabuk Beliau mengumumkannya kepada kaum muslimin dengan terang-terangan bahwasanya kita akan menuju ke Tabuk, kita akan perang melawan orang-orang Romawi di, di Tabuk. Itu dikarenakan waktu itu musim panas yang sangat terik dan harus menempuh safar yang sangat panjang. Jarak tempuh yang sangat jauh menghadapi musuh yang begitu besar. Maka beliau terang-terangan mengatakan kita menuju ke Tabuk supaya mereka persiapan. Mereka persiapan. Enam ketika itu kaum muslimin yang mendaftar perang bersama Rasulullah SAW sangatlah banyak. Sampai tidak bisa ditulis dalam sebuah daftar pasukan, saking banyaknya. Jadi kalau dicatat nama-namanya bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, sampai entek semua ini masih nama-nama masih banyak yang belum terdaftar, saking banyaknya. Katanya Ka'ab bin Malik. <clears throat> Jarang sekali ada orang yang ingin gaib. Jarang sekali ada orang yang ingin gaib, nggak ikut perang, melainkan dia akan menduga akan tersamarkan keadaannya dari Rasulullah SAW selama tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Bahaya nggak tahu Rasulullah kalau nggak ada wahyu nggak bakal tahu gitu ya. Kan. Tapi saya nggak demikian. Ketika itu Rasulullah SAW berperang dalam kondisi buah-buahan sedang sedang uh, masak-masaknya. Ini cobaan ya kan, ujian. Ya, tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan sedang masak-masaknya, ranum-ranumnya siap untuk dipanen. Sudah sangat teduh. Saya pun lebih condong kepada itu semuanya. Rasul bersiap-siap bersama dengan kaum muslimin untuk berangkat. Saya hampir-hampir saja mempersiapkan diri, mempersiapkan diri berangkat bersama beliau dan kaum muslimin. Saya pun pulang, ternyata tidak ngapa-ngapain. Saya mengatakan dalam diriku, saya mampu. Saya mampu, kalau saya mau saya mampu. Tidak apa-apa, gampang pokoknya. Terus demikian, saya dihinggapi perasaan seperti itu. Sampai umat kaum muslimin sudah semakin matang persiapannya. Keesokan pagi Rasul dan kaum muslimin berangkat bersama dengan uh, beliau berangkat di pagi hari. Sementara aku belum persiapan apa-apa. Saya pun kemudian di, di pagi hari pulang ke rumah juga tidak nggak ngapa-ngapain. dan juga persiapan apapun. Terus demikian perasaan itu ada pada aku. Gampang itu juga bisa, gampang itu bisa. Terus begitu. Sampai kaum muslimin sudah berangkat jauh. Sampai sudah hampir bertemu dengan yang namanya musuh. Ketika itu aku punya azam yang kuat. Aku akan berangkat, aku akan naik kendaraan, aku akan susul mereka. Nyatanya aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak diberi takdir oleh Allah Azza melaksanakan seperti itu. Ketika mereka sudah sangat jauh, sudah mendekati tempat tujuan, saya keluar dari rumah saya menemui banyak orang. Saya pun semakin sedih. Ternyata yang saya jumpai orang yang gak ikut perang hanya seseorang yang dikenal kemunafikannya. Atau saya jumpai lagi orang lain ternyata dia adalah orang yang lemah, yang berif, yang dikasih uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Sedih saya. Keluar rumah, nggak ada siapa-siapa. Ada yang nggak ikut perang, Lu munafik. Gitu. Ketemu lagi orang yang lemah, dia adalah, adalah orang yang uzur. Sedih beliau. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW tidak menyebut nama aku sedikit pun sampai beliau tiba di Tabuk. Sesampainya di, di, di Tabuk, beliau duduk di tengah-tengah kaum Beliau menanyakan keadaan aku. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Kemana dia? Ketika itu ada seorang laki-laki dari Bani Salamah mengatakan, Ya Rasulullah, dia tidak ikut perang. Dia tertahan oleh pakaian-pakaian yang bagusnya itu. Dia ditahan oleh kenikmatan-kenikmatannya itu. Melihat kedua sisinya itu. Artinya kesombongan. Maka dibantah oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bisa makulta Jelek sekali yang kamu ucapkan itu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi ila khaira. Kami tidak tahu Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Saat itu masih dibela oleh oleh, oleh Mu'ad bin Jabal. Karena kebaikan selama ini yang ada pada Ka'ab bin Malik. Rasul pun terdiam. Beliau pun terdiam. Ketika beliau sedang duduk seperti itu kondisinya, tiba-tiba beliau melihat dari jauh seseorang bayang-bayang putih hitam yang bergerak. Beliau mengatakan kun Abu Khaythama. Ini Abu Khaythama. Betul ternyata. Dia adalah Abu Khaythama Al-Ansari. Katanya ke Abil Malik. Ketika sampai berita kepada aku bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk. Artinya perang telah selesai. Pulang dari Tabuk. Katanya Ka'ab bin Malik, hadarani bathi. Mulai aku dirudung kesedihan, penyesalan. Aku sedih, aku menyesal. Mulai berpikir, dusta. Apa saya berdusta? Apa saya berdusta? Saya mengatakan bagaimana solusinya saya bisa keluar dari marahnya Rasul keesokan hari. Saya kumpulkan keluarga aku yang apa namanya yang yang yang punya akal, yang cerdas. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ketika dikatakan kepada aku bahwasanya Rasulullah SAW sebentar lagi mau datang, maka hilang dari aku semua pikiran-pikiran yang batil tadi. Yang sebelumnya punya uh, yang, yang yang sebelumnya punya niatan dusta dan segala macam, hilang semuanya. Sampai saya pun yakin aku tidak akan mungkin selamat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedustaan. Tidak mungkin. Dusta akan terbongkar. Maka saya pun kumpulkan kekuatanku. Aku pun berazam sekuat tenaga untuk jujur. Aku akan sampaikan semua dengan jujur kepada beliau. Keesokan paginya Rasul pun tiba di kota Madinah. Ketika beliau eh, beliau punya kebiasaan kalau tiba dari safarnya, beliau mulai dengan masjid. Ke masjid melaksanakan satu rakaat di masjid, lalu duduk untuk menemui orang-orang. Maka berbondong-bondonglah orang-orang yang gak ikut perang tadi itu, mereka menyampaikan udur-udurnya sumpah-sumpah dan segala macamnya dari kalangan kaum munafikin. Mereka jumlahnya 80 sekian laki-laki. Ya Rasulullah saya begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ngasih utus sumpah-sumpah. Rasul menerima mereka dengan terang-terangan. Sudah memintakan ampun kepada mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai aku datang. Ka'ab bin Malik pun datang menemui Rasulullah sallallahu <clears throat> Saya pun mengucapkan salam kata Ka'ab. Beliau pun tersenyum dengan senyuman orang marah senyum yang ditahan kayak orang marah beliau mengatakan taal kamu ke sini saya pun duduk eh, saya pun berjalan sampai saya duduk di hadapannya Rasulullah SAW Rasul mengatakan kepadaku ma khallafak wahai Ka'ab apa yang membuat kamu tertinggal dari perang tabuk bukankah engkau telah mempersiapkan bekal-bekal kamu maka Ka'ab dengan mengumpulkan segenap kekuatannya dan azamnya jujur mengatakan ya Rasulullah sungguh demi Allah kalau seandainya aku duduk di hadapan orang lain selain engkau ya Rasul dari ahlu dunia aku akan bisa mencari cara dan solusi untuk keluar dari marah dia dengan dengan udur aku laki-laki yang bisa uh, orasi dikasih kemampuan untuk berbicara mengolah kata-kata tapi sungguh Allah aku tahu aku tahu ya Rasulullah kalau saat ini, kalau hari ini aku sampaikan kepada engkau ya Rasul ucapan-ucapan yang dusta, mungkin engkau sekarang ridho kepada aku. Tapi sungguh-sungguh sebentar lagi Allah akan murka kepada aku. Tapi kalau sekarang aku sampaikan kepada engkau ya Rasulullah ucapan yang jujur, jujur aku katakan apa adanya pada engkau ya Rasulullah, engkau pasti akan marah kepada aku. Tetapi saya mengharapkan akibat yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Kata Kabir Malik, ya Rasulullah, sungguh aku tidak punya uzur. Sungguh demi Allah, aku sangat kuat fisikku, sehat badanku, lapang rezekiku, longgar semua persiapan aku ya Rasulullah ketika nggak ikut perang tabuk bersama engkau. Itu disampaikan dengan dengan azam yang kuat, dengan sekuat hati, jujur apa adanya. Apa adanya, nggak ada kebohongan sama sekali. <clears throat> Maka Rasul mengatakan amma hadza faqad sadaq. Adapun yang ini dia jujur. Qum hatta Allahu fik. Berdiri kamu, pergi kamu hingga Allah yang memutuskan urusan kamu. Menunggu datangnya wahyu. Katanya Ka'ab bin Malik, saya pun berdiri. Spontan laki, banyak laki-laki dari kalangan Bani Salimah mengikuti aku. Mereka mengatakan kepada aku, Wallah demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau berbuat dosa sebelum ini wahai Ka'ab. Kenapa kamu nggak sanggup menyampaikan uzur kamu di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang lain menyampaikan uzurnya? Sungguh cukup bagi kamu. Dari dosa kamu ini, engkau nanti dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Sampaikan uzurnya kamu, Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu selesai. Kenapa kamu jujur? Katanya Ka'ab bin Malik, sungguh demi Allah, mereka terus apa namanya me, mencela aku, mengkritik aku, kenapa kamu kok begini, kenapa kamu kok begini, kenapa kamu kok begini. Sampai aku hampir-hampir saja mau kembali pada Rasulullah untuk dusta kepada beliau. Saya bertanya ketika itu, apakah ada orang lain selain aku yang mendapati kasus seperti aku ini? Mereka mengatakan, iya, ada dua orang laki-laki yang menemui Rasul dengan kasus yang sama dengan engkau. Mereka berdua juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan engkau. Rasul pun juga mengucapkan kata-kata yang sama kepada mereka berdua, seperti yang disampaikan kepada kamu. Kata Jakab, siapa mereka berdua itu? Kata mereka, Murarah ibn Rabi al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi sehingga tiga orang Ka'ab bin Malik, Murarah ibnu Rabi, Hilal ibnu Umayyah disingkat dengan Makkah Murarah ibnu Rabi kafnya Ka'ab bin Malik haknya Hilal bin Umayyah al-Waqifi kata Ka'ab bin Malik mereka menyebutkan di hadapan aku dua orang yang soleh yang menyaksikan perang badar cukup sebagai teladanku aku tidak bakal dusta maka saya pun lanjut pulang ketika menyebutkan nama dua orang tadi. Semenjak itu Rasulullah SAW pun melarang kaum muslimin dan para sahabatnya untuk mengajak bicara kami tiga orang ini. Tidak boleh mengajak bicara sama kami. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Kata Kaab bin Malik, kondisi pun berubah. Suasana berubah. Sehingga aku sekarang tidak lagi mengenali bumi yang aku pijak ini. Seolah-olah bukan bumi yang aku kenal selama ini. Semua menjauhi kami, meninggalkan kami, dan mengajak bicara kepada kami. Dan aku mengalami kondisi yang demikian selama 50 malam. 50 malam. Adapun dua orang temanku tadi, mereka hanya sudah tertunduk lemas di rumahnya, menangis panjang hari yang e, Murrah bin Rabi lebih bin Umayyah menangis tepatnya hari sudah. Bukti apa ya, Pak? Jujurnya taubat, penyesalan yang amat sangat. Menangis di rumah sepanjang hari, menangisi dosanya, tidak ikut perang Tabuk. Adapun saya, saya masih muda. Saya masih kuat. Maka saya pun keluar ke rumah sholat bersama dengan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Saya juga masih e, ke pasar-pasar tapi tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepada aku. Saya datangi Rasulullah SAW, aku sampaikan salam kepada beliau. Beliau di majelisnya setelah sholat, saya bergumam dalam jiwaku. Beliau menggerakkan bibirnya enggak ya? Apakah beliau menjawab salam kotoka tidak? Saya nggak tahu. Saya sengaja sholat di dekatnya beliau. Dan saya curi-curi pandangan ke arah beliau kalau saya lagi fokus ke sholatku, beliau memandang aku. Kalau aku menoleh sedikit ke arahnya beliau, beliau berpaling dari aku. Hingga masa-masa yang seperti itu lama menimpa aku. Kaum muslimin betul-betul sudah memboikot kami. Suatu kali saya pun berjalan. Sampai aku menaiki sebuah tembok sebuah tembok eh, kebun milik Abu Qatada. Dia adalah ibnu Ammi, sepupuku sendiri. Orang yang paling aku cintai. Saya pun menyampaikan salam kepada Abu Qatada. Fasalam tu alaih. Kata bin Malik, sungguh demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Itu orang yang paling dicintai ya kan. Tidak menjawab salamnya beliau. Katanya Ka'ab bin Malik. Ya. Wahai Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah. Wahai sepupuku. Aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Apakah kamu tahu aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Bukankah engkau tahu aku adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya? Dia diam. Diam gak menjawab. Saya ulangi lagi. Wahai Abu Qatadah, wahai sepupuku apa kamu tahu? Bukankah engkau tahu aku adalah orang yang paling mencintai Allah Rasulnya? Dia mengatakan Allah wa wa a'lam. Wallahu a'lam. Katanya Ka'ab bin Malik, saya pun menangis. Saya pun menangis. Dengan jawaban dia tadi. Dia mengatakan Allah wa wa a'lam. Saya pun menangis kata beliau saya pun berlalu dan saya pun melewati tembok kebun dia katanya Ka'ab bin Malik suatu hari saya berjalan di pasar Madinah tiba-tiba ada salah seorang nelayan dari orang-orang Syam yang biasa membawa, membawa bahan makanan ke Madinah dia berteriak, siapa yang bisa menunjukkan aku pada Ka'ab bin Malik? Maka serempak semua yang di situ menunjuk ke arahku. Dengan tanpa bicara. Dia pun datang kepada aku menyerahkan kepada aku sebuah kitab, sebuah surat dari penguasa Ghassan di Syam. Kata Kaab, saya adalah orang yang bisa baca tulis. Maka saya pun baca isinya. Isinya amma ba'du sungguh telah sampai kepada aku berita bahwasanya teman kamu ini Nabi Muhammad SAW telah bersikap kasar kepada engkau Allah tidak menjadikan engkau di negeri kehinaan dan sia-sia gabung bersama kami kami akan bantu kamu dipindah ke Syam akan mendapatkan suaka politik dari mana Besar maka saya mengatakan ketika membacanya ini balak yang berikutnya ini ini musibah yang berikutnya ini. Maka saya pun langsung bawa itu surat ke perapian, ke api, pembakaran api saya lemparkan ke sana. Ini musibah berikutnya ini. Sampai berlalu 40 hari. Dari 50 hari masa pemboikotan. Wahyu lama nggak datang, lama nggak turun. Tiba-tiba ada utusan Rasulullah SAW menemui aku. Dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk meninggalkan istrimu. Meng, meng, meng, mengazil, uh, eh, menjauhi istri kamu. Saya tanya, harus saya cerai atau apa yang saya lakukan? Dia mengatakan, tidak, tapi jauhi dia. Jangan kamu dekati istri kamu. Dia pun juga menuju kedua orang temanku tadi dengan semisal yang sama maka saya katakan pada istriku, kamu pergi ke keluarga kamu. Sampai Allah memutuskan kondisi ini. Disuruh pergi ke keluarganya sampai Allah memutuskan kondisi yang ada ini. Maka datanglah istrinya Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan ya Rasulullah Hilal bin Umayyah orang yang sudah sangat tua ya Rasulullah tidak ada lagi pembantu untuk dia apakah engkau nggak suka kalau aku mengkhidmat dia Rasul mengatakan tidak tidak silakan tapi jangan mendekati dia khidmat dia jangan mendekati dia maka katanya istrinya Hilal ya Rasulullah sungguh-sungguh demi Allah dia tidak pernah ada gerakan apapun semenjak hari itu sungguh demi Allah ya Rasulullah dia selalu menangis semenjak hari itu sampai hari ini 40 hari maka sebagian keluarga aku mengatakan kepada aku, wahai Ka'ab bin Malik, alangkah baiknya kalau engkau memintakan izin kepada Rasul untuk istri kamu. Seperti yang diizinkan untuk istrinya Hilal bin Umayyah, mengkhidmat kamu. Saya mengatakan, tidak. Aku tidak mau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apakah Rasul akan mengizinkan untuk aku. Padahal beliau tahu aku masih muda, aku masih kuat. Tidak. Maka tersisalah 10 hari. Berlalulah 10 hari setelah itu dan genaplah 50 malam semenjak Rasulullah SAW melarang kami, melarang berbicara sama kami. Pada hari yang ke-50, ketika sholat fajar, saya pun sholat fajar di atas loteng rumahku, lagi ke masjid. Ketika saya sedang terduduk dalam kondisi seperti yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jal tentang kami, sudah sempit dadaku rasanya dengan kondisi ini. Sempit rasanya bumi ini pada dia luas. Dalam kondisi yang sudah pasrah seperti itu. Tiba-tiba saya mendengarkan suara orang yang berteriak dari puncak Gunung Sila di kota Madinah. Dia mengatakan dengan suara yang keras, Ya Ka'ab bin Malik Abshir, Wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah. Langsung spontan saya pun sujud syukur. Saya langsung sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tahu telah datang solusi dari Allah Azza wa Rasul pun memberitahukan memberitahukan kepada para sahabat tentang taubat Allah Azza taubat uh, yang Allah berikan kepada tiga orang tadi ketika sedang salat subuh orang-orang pun ramai-ramai memberikan kabar gembira kepada kami ha, eh, kepada dua orang teman dua orang temanku tadi itu bergembira memberikan kabar gembiranya kepada mereka berdua ada seseorang yang dengan kudanya berlari kencang menuju ke, ke, ke aku untuk memberikan kabar gembira kepada aku dari gunung Sila. Suaranya lebih cepat daripada kudanya. Ketika datang kepada aku, aku mendengarkan suara dia memberikan kabar gembira kepada aku. Saya pun melepaskan kedua pakaianku. Saya kasihkan hadiah kepada dia dikarenakan kabar gembira yang disampaikan kepada aku. Sungguh demi Allah, ketika itu aku tidak memiliki pakaian kecuali itu. Saya pun meminjam dua pakaian yang lain, saya kenakan. Lalu saya berjalan menemui Rasulullah SAW ke masjid. Orang-orang pun me, me, menyambut aku, bergelombang-gelombang, berbondong-bondong menyambut aku. Mereka semuanya memberikan ucapan selamat kepada aku dengan taubat ini. Mereka mengatakan, litahnika taubatullah alaih Sampai aku pun masuk ke dalam masjid. Rasul sedang duduk di masjid. Di sekitar beliau para sahabatnya Tiba-tiba Tolhah bin Ubaidillah bangkit berdiri. Dia pun berlari menyambutku, menjabat tanganku, mengucapkan selamat untuk aku. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang muhajirin pun selain dia yang bangkit menemui aku. Sebuah suasana yang nggak pernah aku lupakan untuk dia. Kebaikan yang nggak mungkin saya lupakan untuk dia. Katanya ke Abin Malik, saya pun menyampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Beliau bersinar dari wajahnya, bergembira wajahnya, sumringah wajahnya, bercahaya wajahnya dan mengatakan absyir bi khairi yaumin marra alaika mundu watatka ummuk wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lewati semenjak engkau dilahirkan oleh ibu kamu ini hari yang terbaik kata Ka'ab bin Malik ya Rasulullah dari si engkau beribadi atau kata dari Allah Azza wa Jal Allah Rasul mengatakan bukan ini dari Allah Azza wa Jal maka Rasul pun Shallallahu alaihi wasallam kalau uh, beliau bergembira pasti akan ber, berseri wajahnya dan bersinar wajahnya seakan-akan uh, ada bulan rembulan yang muncul dari wajahnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Saya pun duduk di depannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan saya mengatakan ya Rasulullah di antara bentuk taubatku kepada Allah aku akan lepaskan semua harta bendaku aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya Rasul mengatakan tahan sebagian harta benda kamu, itu lebih baik kamu. Rasul saya katakan aku tahan jatahku yang di Khaybar. Selebihnya aku infakkan untuk visa fisabilillah. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh ya Rasulullah, Allah Azza wa Jal menyelamatkan aku dengan jujurnya aku selama ini dan termasuk putih taubatku nanti aku tidak akan menyampaikan sebuah ucapan melainkan yang jujur saja selama aku masih hidup sungguh demi Allah ya Rasulullah aku tidak tahu ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jal dengan jujurnya pembicaraan dia semenjak aku sebutkan itu kepada Rasulullah SAW sampai hari ini suasana, kondisi, peristiwa yang lebih baik yang Allah uji aku dengannya. Allah selamatkan aku dengan kejujuranku. Semenjak itu demi Allah, aku tidak pernah lagi berdusta, berdusta semenjak itu sampai pada hari ini dan semoga Allah Azza wa Jal menjaga aku pada sisa-sisa hari ini. Sampai akhir kisahnya dibawakan ayatnya barakallahu fikum tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Dan insyaallah setelah zuhur nanti akan disebutkan sedikit faedah-faedahnya barakallahu fikum dan ditutup dengan tanya jawab ketika kalau ada pertanyaannya barakallahu fikum. Terus sementara kita sekarang dzuhur walhamdulillahirabbil alamin. fadhlu hafizakumullah.